Tidak boleh berhenti upaya mengingatkan umat Islam terkhusus ahlus sunnah dari sifat lalai lengah dalam menghadapi musuh-musuh at-tauhid musuh-musuh dinullah dari kalangan syayatin al-ins atau syayatin al-jinn karena di samping itu adalah perintah Allah dalam ayatnya wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin berilah peringatan teguran karena itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman membangkitkan semangat bagi orang-orang yang beriman ketika mereka lalai dengan nasihat dan teguran itu menjadi ingat dan bangkit dari waktu ke waktu yang terus wajib diingat bahwa musuh-musuh Allah -musuh dan musuh-musuh kaum mukminin dengan beragam ideologinya, beragam akidahnya tidak pernah berhenti sedikit pun. Generasi demi generasi berlanjut tongkat estafet pun tidak pernah jatuh atau tergeletakkan tongkat estafet syayatinul insi wal jinni ini terus diberikan untuk generasi yang berikutnya dan generasi yang baru datang itu pun dalam keadaan siap siaga untuk menerima tongkat estafet dari pendahulunya ahlus sunnah lebih dari itu ahlu tauhid harus lebih dari itu. Kita sekarang terposisikan sebagai penerima tongkat estafet. Berarti jangan sampai kita tertidur karena tongkat itu akan jatuh. Dan di saat jatuh lawan mendahului kita lawan akan menghabisi kita. Jangan sampai kita disibukkan dengan Allahu Allahu wal Berbagai perkara yang sia-sia dan permainan-permainan Yang menuruti hawa nafsu kita Untuk kemudian kita ternyata dalam kondisi tidak siap menerima tongkat istafet dari pendahulu kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan demikian telah kami jadikan bagi setiap nabi setiap nabi, setiap generasi rasul Allah Subhanahu wa taala aduan musuh dari kalangan orang-orang jahat. Setiap nabi nggak ada yang kosong dari permusuhan dan musuh-musuh Allah. Dan tidak ada yang kosong dari perjuangan tidak ada yang kosong dari ketabahan yang harus dia eh, lakukan, tabah menghadapi berbagai cobaan. Tidak ada yang luput dari itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi jin. Dan demikian telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia ataupun syaitan jin. Kufar dari kalangan manusia ataupun kufar dari kalangan jin. Musyrikun dari kalangan manusia maupun musyrikun dari kalangan jin. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira kita, kita ini sekarang salah satu saja dari rangkaian generasi-generasi tersebut. Jangan ada yang mengira bahwa tauhid yang kita pegang dan kita yakini, kita amalkan, kita pelajari akan hampa dari perjuangan, tidak. Akan kosong dari pengorbanan, tidak. Tapi Allah mengatakan waqafa bi rabbika hadiyan wa nasir. Tapi cukup bagimu wahai Muhammad Allah Rabbmu sebagai pembimbingmu pemberi hidayah yang mengarahkan kamu dari kekufuran menjadi keimanan dari kesyirikan menjadi tauhid. Hadiyan menunjukkan al-haq di saat subuhat terus berdatangan di saat ancaman demi ancaman terus berdatangan Allah beri hidayah wa nasira dan cukup Allah sebagai penolongmu. Ini ahlu tauhid. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum. Kita hidup pun di zaman salah satu rangkaian dari zaman-zaman tersebut. Anak-anak kita pun akan mengenang hal itu. cucu-cucu kita pun akan mengalami perjuangan-perjuangan. Maka di bulan yang barokah ini dan menyongsong bulan Ramadhan persiapkan berbagai pembenahan-pembenahan iman pembenahan-pembenahan tauhid pembenahan-pembenahan sunnah ibadah akhlak ukhuwah at-ta'awun at-tahab saling mencinta antara ahli sunnah falnakun ruhamau bainana hendaklah kita menjadi orang yang saling menyayangi di antara kita rahmah falnakun ashiddau 'alal kuffar dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang syadid bersikap tegas keras terhadap kaum kuffar yang terus-menerus tidak mau beriman, terus-menerus menentang Allah Subhanahu wa taala dan mempropagandakan agama dan akidah mereka. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. kekufuran dengan segala bentuknya, dengan segala warnanya. Hari-hari ini terus dipromosikan, dijajakan dan dibela, dilindungi, diresmikan, dilegalkan. Dengan alasan berbagai alasan Entah itu alasan hak asasi manusia atau alasan kehidupan yang demokratis atau berbagai alasan lainnya. Kebebasan berpikir, kebebasan beragama, namun di waktu yang sama ketika mereka kufar al-yahud wal musyrikun wal nasara wal wasyuyun wasyi'ah mereka punya kesempatan dan peluang tidak ada itu yang namanya kebebasan berideologi begitu juga pada hari-hari ini komunisme yang terus dibela, dilindungi, berupaya didapatkan adanya legalitas hukum untuknya pun dipertontonkan dengan alasan HAM hak asasi manusia dalam berkeyakinan hak asasi manusia dalam berideologi Islam adalah agama yang paling mengenal hak asasi manusia dan hak Allah Hak asasi Allah di atas itu semuanya. Hak asasi manusia atau lembaga-lembaga HAM adalah lembaga-lembaga yang membebek kepada bertaklid kepada kaum kufar al-Yahud wan Nasara untuk menghancurkan umat Islam ini. Umat Islam diberi senjata demokrasi, diberi senjata reformasi, diberi senjata hak asasi manusia untuk saling menghabisi. Kemudian mereka tertawa. Mereka mentertawakan kita. Nah. Ikhwani fi din azani Allah wa semangat anti Tuhan bahasa mereka bermakna adalah semangat anti Allah, semangat anti tauhid, semangat anti iman, anti Islam. Terus dibiayai dan dipromosikan Kali ini Komunisme juga ikut andil. Kalau dikatakan kali ini bukan maknanya baru dalam setahun dua tiga lima tahun. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini terkhususnya pada era yang disebut dengan era reformasi komunisme mendapatkan ladang yang subur. Ladang itu berupa kebebasan berpikir, kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat, kebebasan berkeyakinan. Sampai-sampai salah satu anak PKI menulis sebuah buku yang berjudulkan Aku bangga jadi anak PKI. Pembahasan tentang komunisme hampir-hampir dilarang secara total dan dihapuskan dari pelajaran sejarah di sekolah-sekolah umum pada era reformasi ini. Sehingga anak-anak yang sekolah di sekolah umum yang masuk pada sekolah SD umum pasca reformasi yakni setelah tahun 98 tahun 99 ke atas sudah tidak pernah lagi membaca atau apalagi mendengar sebuah sejarah yang menimpa bangsa ini namanya G30 SPKI karena dihapuskan dari pelajaran sekolah Bagaimana pengkhianatan mereka, bagaimana akidah kufur mereka, bagaimana pembantaian-pembantaian mereka terhadap umat Islam, terhadap guru agama, guru ngaji Al-Qur'an, santri-santri, tokoh-tokoh masyarakat yang islamis. Itu sudah tidak lagi dikenal oleh anak-anak kita yang pada tahun 99 itu umur 7 tahun apalagi yang baru lahir pada tahun 99. Kalau yang pada era sebelum itu masih dia mengenal karena dipelajari, ditanamkan. Maka kaum komunis mendapatkan ladang yang subur melegalkan komunisme di negeri ini melalui ladang dan sawah yang bernama reformasi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah reformasi yang kebablasan sulit dibendung kerepotan sekarang ini yang dahulu menjerit-jerit reformasi sekarang kerepotan untuk ngerem. Ini akibat ketika urusan umat diurus oleh Ar-Ruwaibidah. Manhum Ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulut tafih yatakallam fi amril 'ammah. Seorang yang dungu, dungu bukan lagi jahil Sok berbicara tentang urusan umat yang banyak ini. Tidak lagi kembali kepada ulama ar-rabbaniyin. Yang Allah perintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka, kepada ulama. Yang membimbing umat dengan bimbingan wahyu, Al-Quran dan sunnah. Tapi semua berbicara. Semua ikut berkomentar Hancurlah umat ini sekarang. Moralnya, akhlaknya, akidahnya, keamanan dan stabilitas nasional negeri ini, bahkan kesatuan dan persatuan negeri ini pun terancam tercabik-cabik beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi besar-besaran di Jayapura, Papua ribuan demonstran membawa bendera Israel ribuan demonstran membawa bendera Israel bukan bendera merah putih. Itu kalau dari sisi tinjau nasionalisme membawa bendera Israel di wilayah timur Indonesia, di wilayah tengah dan barat khususnya, terkhusus di Jawa ini bendera Palu Arit komunis pun dikibarkan Atribut-atributnya pun ditebarkan di banyak tempat. Syiar-syiarnya juga demikian, mars mars dan lagu-lagu komunis pun sekarang ini terus dijajakan. Ikhwani fid din azzani Allah yakum. Komunisme yang anti Allah Subhanahu wa taala yang akidahnya berdiri di atas keyakinan la ilaha wal hayatu maddah tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta. Kehidupan ini semuanya adalah materi dari materi ke materi, perpindahan dan peralihan, penggabungan antara satu materi dengan materi lainnya. Inilah alam, inilah dunia, inilah kehidupan. Tidak ada Tuhan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Pertanyaan dari Allah untuk mengisbatkan adanya Sang Khalik Apakah mereka itu diciptakan tanpa adanya satu pencipta? Atau memang mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Komunisme Akidah anti Tuhan Akfar minal Yahudi wal Nasara wal Mushrikina lebih kufur lebih kafir dibandingkan al-Yahud wan Nasara wal musyrikin. Yang Allah katakan tentang mereka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Kalau ditanyakan, kalau kau tanya kepada mereka wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka kaum musyrikin itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? pasti la yaqulunna pasti pasti mereka akan menjawab Allah yang menciptakannya wa haula khaliduna finnar bersama jawaban itu pun mereka masih kekal di dalam annar dengan jawaban tetap meyakini Allah pencipta alam, pengaturnya, pemiliknya yang mengatur peredaran alam semesta ini bahkan bukan hanya menciptakannya, pun Allah masih fonis mereka sebagai kufar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-yahud, wan nasara, wal musyrikin semuanya di dalam annar, kekal selamanya di dalamnya haula asyuyun komunisme orang-orang komunis lebih kufur dibandingkan al-yahudi wan nasara. Sekarang di negeri ini dijajakan dengan bebas. Ada pembela-pembelanya, ternyata mereka sekian tahun ini melakukan gerakan-gerakan kaderisasi bukan 10 15 tahun Panjang perjalanan itu. Perhatikan ya ikhwan. Bagaimana kufar, awanus syayatin, kawan-kawan dan penolong syaitan, mereka terus bergerak, terus mempersiapkan generasinya, anak-anaknya dididik terus. Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Ditumpas komunis pada tahun 48 pada era Muso. Apakah berhenti? Tidak berhenti 17 tahun kemudian mereka ternyata telah memiliki kekuatan besar 17 tahun reformasi tahun 99 katakan atau 98 sekarang hingga 2016 18 tahun sudah dari 48 ke 65 17 tahun mereka menyusun kekuatan sampai akhirnya mereka memiliki kekuatan militer dan memiliki orang-orang atau petinggi-petinggi militer di pusat yang melindungi mereka dan memuluskan niat jahat mereka memberontak terhadap negeri ini menumpahkan darah kaum muslimin secara khusus korbannya bukan hanya 10 ribu 20 ribu orang kita di mahat ini mungkin katakan seribu kalau ter tumpah darah kita seribu ini jumlah yang cukup besar. Ada dua saja yang terbunuh. Luar biasa. Itu bukan hanya 10-20 ribu orang yang terbunuh. Barakallahu fikum. Ternyata tidak berhenti. Hingga tahun 65 itu PKI Partai Komunis Indonesia terhitung adalah partai salah satu partai terbesar, partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Cina. Bayangkan dalam waktu 17 tahun mereka musuh mati tidak berhenti. Lanjut terus, terus, terus, terus, terus. Kita ahlu tauhid. Wa ma'ana rabbuna Allah Wah yang kita bela adalah tauhid wa nihayatuna biiznihi jalla wa ala al jannah lebih pantas untuk tidak berhenti lebih pantas untuk kita menyiapkan anak-anak kita diri kita keluarga kita dan anak-anak kita menjadi generasi pejuang bukan generasi yang cengeng mudah mudah mengeluh mudah mundur mudah berhenti tidak melanjutkan langkah talabul ilmi, langkah dakwah, langkah amal saleh langkah ta'awun, langkah ukhuwah. Ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Maka ahli sunnah harus bangkit. Kalau bukan ahli sunnah siapa lagi? Kemana akan diarahkan? Hah? Barakallahu fikum ahlus sunnah yang harus menjadi pelopor di bawah bimbingan ilmu, di bawah bimbingan para ulama berjalan di atas nurul ilm wa nurul manhaj salafi. Maka melalui musyawarah al-asatidah yang masih akan terus dilanjutkan musyawarah ini dalam beberapa langkah ke depan sebelum Ramadan mengambil sebuah kebijakan terkait dakwah kita untuk melakukan tebar media. Selama ini mungkin media kita majalah ataupun yang lainnya 90% lebih itu pembacanya adalah salafiyun saja 90% lebih nah, kalau majalah itu misalkan oplahnya ribu eksemplar dalam satu bulan Barakallahu fikum Yang membaca pem, atau pembaca majalah ini adalah ribu lebih adalah salafiyun nah, Salafiyun Selainnya dalam Nusantara ini sisanya itu. Padahal kita ingin dakwah ini menyentuh semuanya. Daurah-daurah ahli sunnah 90% lebih adalah salafiyun. Tanpa menafikan manfaatnya untuk salafiyin. Di hadapan kita ini anak sengaja bawakan edisi majalah syariah yang terakhir yang berjudul Awas Komunis Bangkit. Ini adalah salah satu hasil rapat As di bulan November lalu dalam menyusun silabus yakni tujuh bulan yang lalu kurang lebih kita mendapatkan gerakan komunis yang begitu dahsyat akhirnya saya tidak memutuskan bahwa salah satu edisi akan membahas tentang komunisme dan gerakan atau bahayanya terhadap umat Islam dan negara ini. Alhamdulillah dengan taufiknya Subhanahu wa taala eh, terbitlah majalah ini. Namun kali ini Asadidah masih atau mengambil kebijakan baru akan mengadakan tebar media ahli sunnah dalam bentuk majalah ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama insya Allah akan dicetak kurang lebih 100 ribu eksemplar itu akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat muslim dan juga aparatur pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu yadihi fa in lam yakun fa in lam yastati' fa lisanihi fa in lam yastati' fa qalbihi wa dzalika adhaful iman kita berharap ini masih bagian daripada ingkar munkar bilis, bilisan nah 100 ribu eksemplar itu akan dicetak berusaha sebelum bulan Ramadan ini akan dimulai percetakannya dengan harapan adanya ta'awun dari kita sebagai bagian daripada kepedulian kita terhadap dakwah tauhid disebutkan oleh pihak redaksi dalam rapat mereka dalam surat edaran yang ditujukan kepada asatidah seluruh Indonesia bahwa uh, akan dibuka donasi untuk satu majalah ini biasanya dijual berapa? Hah? 13 ribu Maka untuk edisi tebar media ahli sunnah Akan dibuka dengan dana 5.000 ribu rupiah Uang yang kita belikan kue sehari Kita belikan es, kita belikan ini Itu untuk menegakkan tauhid Kepada talabatil ilm Untuk bertawun yang ini mampu satu lima ribu karena dia punya uang dua puluh ribu yang lima belas ribu untuk beli makanan dan jajanan-jajanan ya yang lima ribu untuk ini oh nah enggak Ustaz yang sepuluh ribu untuk membeli dua eksemplar sementara ini saya yang sepuluh ribu cukup untuk selama satu bulan ada sebuah kisah menarik bagi anak-anak kita dan adik-adik kita di suatu hari ada seorang seorang muslim yang menceritakan pengalamannya Selesai sholat Jumat di sebuah masjid dia berjalan dengan kendaraannya. Akhirnya dia singgah di sebuah masjid. Seusai sholat Jumat dan sudah tidak ada orang di masjid itu. Dia duduk di masjid tersebut. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tua. Nenek-nenek dia memikul eh, dagangannya berupa makanan. Dia menceritakan saya iba melihat nenek-nenek ini setua itu dia masih menjaga kehormatannya dengan mencari nafkah sendiri. Maka saya ingin bersedekah. Saya tanyakan berapa ini bu harganya 5000 rupiah Ini saya beli satu Padahal dia saya tidak butuh makanan itu Tapi karena ingin sambil bersedekah Saya beli 5000 dan saya ambil makanan tersebut Tiba-tiba di waktu yang sama tidak lama dari itu ada seorang anak kecil berumur tujuh atau delapan tahun Anak kecil itu datang menghampiri nenek-nenek tersebut dan bertanya, ini berapa harganya nek? E, eh, atau bu, lima ribu rupiah harganya. Ini saya beli lima puluh ribu rupiah. Diperhatikan oleh bapak ini tadi. Saya beli lima ribu, anak ini beli lima puluh ribu. Setelah selesai, kuenya akan diserahkan. Kata anak ini, kue ini untuk nenek. Loh, gimana nak? bahwa uang 50 ribu itu diperhatikan oleh sang ayah itu tadi bukan ayah anak ini orang yang sudah berkeluarga luar biasa saya 5 ribu rupiah itu pun kuenya saya ambil walaupun nenek itu mendapatkan keuntungan anak kecil ini 50 ribu yang kuenya itu pun dikembalikan kepada nenek tersebut untuk dijual kembali nenek itu mendoakan anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nenek ini pergi dipanggil anak kecil ini oleh saya panggil dia. Sini siapa namamu? Disebut namanya ini. Kamu beli kue 50 ribu. Dari mana uangmu ini? Dia mengira ini anak orang kaya. Dia bilang ini adalah uang jajan sekolah saya selama satu minggu. Selama sepekan saya kumpulkan sengaja untuk sodako uang jajannya dia. Dia bukan punya uang 200 ribu yang 50 ribu dia sodakokan. Dia punya hanya 50 ribu itu tadi. Termenung orang yang dewasa ini subhanallah anak ini lebih baik dari saya. Ikhwani fiddin ya Allah wa Tidak kalah dengan perbuatan anak ini di ma'had kita Ketika Ma'had ini dahulu mengalami kesulitan untuk mencari sebidang tanah dan kemudian kita melanjutkan pendidikan tauhid was sunnah ini. Kita kesulitan mendapatkan bantuan dana pada saat itu. Tiba-tiba ada salah seorang talib dari tulab tanpa anda sebut semoga Allah jadikan sebab kebaikan dia dan penjagaan Allah terhadapnya dan keluarganya. Talib ini sejak masih umur kurang lebih 13 tahun waktu itu atau 14 tahun mengumpulkan uang jajannya dari ayahnya. Kemudian dia sumbangkan untuk membeli semen dan pasir demi pembuatan e, bataku yang membangun ini sekarang kelas-kelas ini. Dia kumpulkan uangnya dia berikan untuk pengurus ma'had. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita pun sekarang dalam konteks melanjutkan perjuangan itu. Nah, teman-teman pengurus asyariah sempat pesimis. Apa mungkin Ustaz? Awalnya mencanangkan 40 ribu Saya katakan 100 ribu insya Allah Apa mungkin dananya dari mana Insya Allah salafiyin dan anak-anak salafiyin Lima ribu rupiah itu adalah uang jajan sebagian mereka untuk dua hari atau tiga hari. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian oleh kepada para ayah untuk mendidik anak-anak kita yang masih di madrasah, bahkan yang di tingkatan TA untuk mengeluarkan uang lima ribu rupiah donasi untuk apa ini? Menebarkan tauhid anti komunis. Menebarkan tauhid anti komunis Komunis adalah anti Allah, anti Tuhan. Ditanamkan. Ini apa? Sodako apa? Dakwah. Nina, kamu ingin bersodako untuk dakwah? Iya. Ini uangmu, sodakohkan. Sejak masih kecil diajari perjuangan. Hari ini ditontonkan kepada anak video kaum khawarij. ISIS yang membawa anak-anak kecil mereka sampai bayi-bayinya ke Syria mendidik anak-anak kecil itu menjadi khawarij kilabun nar. Mereka di atas jalan yang salah, mereka di atas jalan yang sesat yang Allah katakan tentangnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Itu jalannya mereka yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi. Hadil ayat aidan fil khawarij Ayat ini juga berbicara tentang kaum Khawarij. Anak-anak kecil mereka dilatih dengan keberanian menembak, mengatakan Allahu Akbar. Anak-anak kita At-tauhid yang terbimbing dengan tauhid. Jihadnya pun terlindungi dengan ilmu. Jihadnya pun dengan izin para ulama dan waliul amr pemerintahnya. Jihad dalam rangka untuk menguatkan waliul amr pemerintah kita, pemerintah Indonesia untuk menjadi lebih berani di dalam menumpas kekufuran, mengumpas kom, menumpas komunisme. Barakallahu fikum. Maka insyaallah sampaikan kepada saudara-saudara antum, kawan-kawan antum di pondok manapun, ayo kita berjuang sekarang ini. Ini kesempatannya ini adalah bagian atau salah satu tahapan mungkin dari tahapan panjang entah apa yang akan terjadi pada tahun depan dua atau tiga tahun berikutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin dimanapun berada semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita untuk cinta tauhid, cinta Al-Quran dan Sunnah dan Allah jauhkan dari pemerintah kita kaki tangan-kaki tangan yang jahat dari kaum kufar, Yahud atau Nasara ataupun komunis. Allah jauhkan dari pemerintah kita orang-orang jahat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.